Pembahasan kita pada sore hari ini adalah insyaallah kita akan membahas di antara perkara-perkara yang bisa memberikan kehidupan kepada hati yaitu As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat juga membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca solawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat atas Nabi dan ucapan selamat yang sempurna. قال ابن كثير رحمه الله المقصود من هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى اخبر عباده بمنزله عبده ونبيه عنده في الملا الاعلى بانه يثني عليه في الملا الاعلى عند الملائكه المقربين وان الملائكه تصلي عليه ابن كثير رحمه الله تعالى beliau berkata maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitahukan kepada para hambanya akan kedudukan hamba dan nabinya di sisinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mal'il a'la yaitu di kalangan para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala memujinya di sisi para malaikat yang dekat dan malaikat pun mereka juga membacakan salawat, mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أمر تعالى العالم السفرى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلى جميعا Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk alam yang di bawah membaca salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berkumpul pujian atas beliau dari dua alam yaitu langit dan bumi semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, dan dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabinya. Allah Subhanahu Wa Taala membaca selawat, maka maknanya di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Aliyah oleh Imam Bukhari dari Abil Aliyah bahwa kalau Allah membaca solawat kepada nabinya maknanya Allah memuji beliau di hadapan para malaikat kalau malaikat membaca solawat kepada Nabi dan makhluk-makhluk yang lain membaca solawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa itu merupakan doa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ibnu Qayyim, "Wal ma'na annahu idza kana Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala rasulih fasallu antum aidan 'alaihi lima nalakum bi barakati risalatihi wa yumni safaratuhu min khairi syaraf ad-dunya wal akhirah." Maknanya adalah kata Ibnu Qayyim apabila Allah dan malaikat membaca salawat kepada Rasulnya maka membacalah salawat kalian juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena apa yang telah kita dapatkan ya, dari barokah kerasulannya dan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wassalatu minallahi azza wa jal hiya as-sana wa idharu syaraf wa iradatu takrim. Adapun salawat yang dibacakan Allah atas Nabi merupakan pujian, dan menampakkan kemuliaan serta uh, eh, iradatut taklim yaitu penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul makhluqin ad-du'a bimazidi minasyaraf wa takrim. Adapun solawat yang dibacakan para makhluk kepada Nabi merupakan doa ditambahkannya kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, pendengar roja dimanapun anda berada, perhatikan ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau kita membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad maka kita membaca solawat berarti kita mendoakan agar kemuliaan Nabi senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membaca solawat kepada Nabi sekali, maka Allah Subhanahu wa taala membacakan solawat ke atas kita sepuluh kali sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salla alaihi wahidah, sallallahu alaihi ashra." Rawahu Muslim. Wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca selawat atasku satu kali, maka Allah membaca selawat kepadanya sepuluh kali. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala membaca selawat kepada hambanya, maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada hamba tersebut. Kalau kita membaca salawat sekali kepada Nabi, Allah memuji kita sepuluh kali. Dan salawat yang kita bacakan untuk Nabi merupakan tambahan kemuliaan, doa untuk kemuliaan beliau. Dan beliau mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa makna wasallimu taslima yaitu agar mengucapkan salam dengan salam yang sempurna keselamatan untuk nabi ini maka disebutkan oleh ulama diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin maka orang-orang yang membaca selawat dan salam keselamatan untuk nabi maknanya adalah keselamatan untuk risalahnya agar syariat yang dibawa oleh beliau kita bisa mengamalkannya dan selamat di samping itu juga ucapan selamat kepada Nabi ini adalah keselamatan untuk untuk jasadnya. Karena memang jasad Nabi itu tidak bisa hancur dimakan oleh tanah sebagaimana uh, disebutkan di dalam sebuah hadis Inna Allah haram ala ardi an ta'kula ajasada al-anbiya bahwa Allah mengharamkan atas tanah atas bumi untuk makan jasadnya para nabi maka di samping ucapan salam kepada Nabi, solawat kepada Nabi yang kita ucapkan merupakan doa kepada Allah agar ditambahkan kemuliaan dan kehormatan bagi beliau. Ucapan salam untuk Nabi adalah keselamatan untuk syariatnya dan keselamatan untuk jasadnya. Karena pernah juga ada sebuah kisah bahwa pada suatu waktu ada dua orang yang akan menggali kuburan Nabi akan mengambil jasadnya. Kemudian ada salah seorang juga pemerintah pada saat itu dia bermimpi melihat dua orang yang menggali kuburan Nabi kemudian akan mengambil jasadnya. Lalu orang e, pemerintah ini ya penguasa ini datang ke Madinah lalu memanggil orang-orang Madinah untuk menyaksikannya. Ternyata benar dua orang tersebut yang ia lihat di dalam mimpinya dan dia benar dalam keadaan menggali kuburan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga. Maka dengan ucapan solawat dan salam yang kita bacakan kepada beliau, maka ini menunjukkan solawat yang kita baca adalah merupakan doa untuk tambahnya kemuliaan bagi beliau dan bacaan salam adalah untuk keselamatan syariah yang dibawa oleh beliau dan juga keselamatan jasad beliau karena jasad Nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Ikhwan Fiddin pendengar roja dimanapun saudara berada, maka kita wajib untuk membaca salawat Ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan, ketika kita mendengar nama Nabi dibacakan, ketika telinga kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaih. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan, Amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, alama amanta? Qala, atani Jibril, thumma qala, raghima anfum ri'in, dhukirta indahu walam yusalli alaik. Qul amin, fakultu amin. Ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin sampai tiga kali. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin sampai tiga kali? Maka Nabi pun menjawab, telah datang kepadaku Jibril. Lalu dia berkata, celaka seseorang, rahimah amfumri'in, rahimah bimakna, orang tersebut tersungkur ke atas tanah. Ya artinya celaka orang. Ketika disebut namamu, tapi dia tidak membacakan solawat. Maka ketika kita mendengar nama Nabi, hendaklah kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaih. Ketika kita menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling banyak membaca solawat tidak lain adalah para ahlul hadis. Mereka ulama-ulama hadis. Coba kita perhatikan dalam kitab-kitab mereka ketika mereka menulis satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak pernah sepi pena mereka untuk menuliskan sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa besar ihtimam mereka betapa besar perhatian mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang paling banyak kecintaan kepada Nabi adalah ahlu sunnah adalah ahlul hadis orang-orang mereka yang memiliki perhatian sangat besar terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat halaman demi halaman, tulisan demi tulisan yang mereka goreskan di atas kertas mereka, pena yang mereka goreskan, maka tidak sepi ketika telah menyebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian mereka menyebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan perintah apa yang disebutkan Nabi ketika Jibril datang kepadanya dan mengatakan raghim an fumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi qul amin faqultu amin celaka seseorang disebut namamu akan tetapi dia tidak mengucapkan solawat kepadamu katakan amin maka aku pun juga mengatakan amin kata beliau Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi sekali, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sepuluh kali. Allah membaca salawat kepada kita sepuluh kali ai ashru salawat wa dzalika li hasanah bi asyri amsalha wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min adhamil hasanat. Karena apa? Karena sepuluh salawat ini yang demikian ini satu kebaikan memang dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, Ayat 160 man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha barang siapa yang membawa satu kebaikan maka baginya dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya sungguh merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan ucapan salawat kepada Nabi Sebab Allah akan membacakan selawat kepada kita sepuluh kali. Artinya Allah akan memuji di hadapan para malaikat. Ya, dan Allah akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama faidatu hadal hadis? Qulna a'zamu faidah wa dhalika anna al-Qur'an iktada anna man ja'a bi hasanatin tudha'af asyrah. Apa faedah dari hadis ini? maka kami katakan sebesar-besar faedah. Yang demikian itu karena Al-Quran menunjukkan orang yang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh. Sebagaimana juga beliau bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Mangkor harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi amsalihah لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي Barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, ya, maka kami berikan kebaikan kepadanya dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Maka demikian orang yang membaca salawat kepada Nabi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanah bimuqtadal Quran an yu'ta asyra darajat fil jannah. Membaca salawat kepada Nabi merupakan kebaikan. Ya, sebagaimana yang disebutkan Al-Quran bahwa dia akan diberikan 10 derajat di, di sorga. Yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. فأخبره أن Allah Ta'ala yusalli ala man salla ala rasulih ashra. Maka beliau menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala membaca uh, bahwa Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepuluh kebaikan. Wa zikrullah lil 'abdi a'dha min al-hasanah mudha'afah dan apa namanya Allah ingat kepada hambanya itu lebih besar dibandingkan hasanah yang mudha'afah yaitu yang dilipat gandakan. Wa yuhaqqiq dzalika anna Allah taala lam yaj'al jazaa'a jazaa'a dzikrihi illa dzikrah. Maka yang terrealisasi di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan balasan ya zikir yang seorang hamba kepadanya kecuali Allah ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Ini menunjukkan balasan yang sangat besar. Kalau kalian ingat kepada aku, maka aku ingat kepada kalian. Ya. Demikian juga ketika kita ingat kepada Nabi, wakadzalika ja'ala jazaa'i dzikri nabiyyi" zakaroh man dzakarahu. Demikian juga menjadikan balasan ketika dia ingat kepada nabinya adalah dia mengingat orang-orang yang mengingatnya. Yaitu ketika kita membaca selawat kepada Nabi, Allah pun juga membaca selawat kepada kita. Namun bedakan kalau seorang hamba membaca selawat atas hamba yang lain, maka ini menunjukkan doa kepadanya. Tapi kalau kita membaca doa, eh, kalau Allah membaca salawat kepada hambanya, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepadanya. Apakah boleh membaca salawat kepada selain Nabi? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Sa'imin dengan hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacakan salawat kepada seorang sahabat, kepada keluarga seorang sahabat ketika dia membaca, membawa apa namanya sodokohnya lalu beliau mengucapkan Allahumma salli ala ali abi aufa maka ini tidak mengapa ketika asalkan tidak dijadikan syiar misalkan membaca salawat kepada Abu Bakar maka ini juga tidak mengapa asalkan tidak dijadikan syiar. Artinya tidak siap saat ketika mendengar istilah nama tersebut kemudian membaca selawat. Namun sewaktu-waktu untuk mengucapkan selawat kepadanya yaitu kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu dibolehkan. Ya. Akan agak apa namanya akan tetapi dengan syarat tidak dijadikan syiar sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin حتى لو قلنا اللهم صل على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو على علي فلا بأس ولكن لا تجعل هذا شعارا Seandainya kita mengucapkan ya Allah berikan selawat kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Ali atau kepada Utsman ya kepada Utsman atau kepada Ali maka ini tidak mengapa akan tapi jangan engkau jadikan sebagai syiar ya maknanya kullama dzakarta hadza sallaita alaih ya lain li'annaka idza falta dzalik ja'altahu ka'annahu nabi ya seperti misalkan engkau menyebut ingat nama nabi eh, nama Abu Bakar misalkan selalu baca selawat maka ini tidak dibenarkan ya kenapa karena engkau seakan-akan menjadikan dia sebagai nabi ini tidak boleh namun kalau sewaktu-waktu mengucapkannya maka itu dibolehkan ya. karena ini selawat makhluk kepada makhluknya itu merupakan pujia uh, merupakan doa kepadanya. <clears throat> Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau orang tidak membaca selawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan, maka orang tersebut didoakan oleh Jibril dengan kecelakaan dan Jibril menyuruh kepada Nabi agar mengucapkan amin kepadanya sebagaimana yang sudah saya sebutkan raghima anfu mri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaikul amin faqultu amin disebut namamu celaka seorang disebut namamu tapi dia tidak membaca selawat kepadamu maka ini dikatakan uh, celaka baginya ketika kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita tidak membacakan salawat kepadanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dan orang yang membaca salawat kepada Nabi serta memohonkan kepada Allah al-wasilah bimakna jannatul firdaus apa kata beliau sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah rawahu muslim wa tirmidzi wan nasa'i barang siapa membaca selawat kepadaku atau memintakan untukku al wasilah maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Syafaat adalah pertolongan yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah, baik kepada yang memberikan syafaat maupun yang akan diberikan syafaat. illa Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya izin Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kepada umatnya. Dan umat yang mendapat syafaat Nabi adalah mereka yang bertauhid. Mereka yang bertauhid adalah mereka diantaranya juga orang yang membaca salawat kepada beliau. Orang yang mintakan wasilah ketika dia doa kepada Allah ya setelah mendengarkan azan maka dia memintakan wasilah kepada Nabi maka kata beliau, haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Di mana pada hari kiamat kita ketahui orang-orang akan menghadapi kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, tenggelam dengan keringatnya, ada sampai di telinganya, ada yang sampai di betis dan di kakinya, itu semua kembali kepada amal perbuatannya. Dan orang-orang pada berebut untuk minta syafaat, dan syafaat Nabi lah yang kita harapkan. Sehingga orang-orang yang mendapatkan syafaat ini tidak lain adalah orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah dan aku simpan doaku dari kiamat. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat tersebut akan didapatkan insya Allah bagi siapa? Bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu kepada, kepada semua yang mendengar radio ini, jauhkan perbuatan syirik, jauhkan perbuatan menyekutukan Allah, perbanyak membaca solawat, kita harapkan mendapatkan asy-syafaah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik syafaah berupa orang yang dicap dan berhak serta difonis untuk masuk neraka, kemudian dengan syafaat Nabi tidak masuk neraka, dimasukkan ke surga oleh Allah. Atau orang yang sudah masuk surga, kemudian dengan syafaatnya Nabi diangkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi di surga atau orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat ini hanya untuk orang-orang yang bertauhid ah, memang ada syafaat Nabi khususiah dan itu terjadi yaitu kepada pamannya Abu Talib karena dengan syafaat Nabi dia mendapatkan keringanan siksa di api neraka para jemaah yang dimuliakan Allah pendengar raja dimanapun Anda berada, maka kita perbanyak baca salawat kepada beliau. Terutama, banyaklah baca salawat pada hari Jumat, ya, karena memang pada hari Jumat tersebut merupakan hari yang yang afdol, sebagaimana Nabi SAW bersabda, disunahkan kita untuk memperbanyak baca salawat pada hari Jumat. Yaitu Nabi bersabda, من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تؤرد صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه مسلم wa Tirmidzi wa Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu di antara hari-hari yang utama bagi kalian adalah hari Jumat. Karena di dalamnya pada hari tersebut Adam diciptakan, pada hari tersebut Adam diwafatkan dan pada hari tersebut sang sangkala ditiup ya. Baik yang pertama maupun yang kedua maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Kemudian mereka bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana salawat salawat kami akan disampaikan kepadamu ya sementara engkau sudah meninggal aromta yaitu sudah menjadi menjadi tanah ya. maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi untuk makan, menghancurkan jasad-jasad para nabi. Maka di sini berbanyaklah kita untuk membaca solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting untuk kita perhatikan di sini di dalam kita membaca solawat hendaklah solawat yang kita baca adalah solawat solawat yang disyariatkan karena ada bacaan solawat seperti kita kenal dengan salawatun nari Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al wa husnul khawatimu wa yustasqal al-ghamamu biwajhil karimu wa ala ali sampai akhir salawat tersebut ya. Yang artinya di situ mengandung beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dengan serius. Apa maknanya salat tersebut? Allahumma sholli salatan kamilah. Ya Allah, Allahumma sholli salatan kamilah. Berikan salawat kepadanya dengan salawat yang sempurna. Wassalamu'alaikum salaman taman, salam yang sempurna. Kemudian ini mungkin tidak tidak ada tidak, tidak bermasalah, tapi berikutnya alladzi tanhallu bihil uqad di mana dengan nabi itu terbebas semua ikatan wa tanfarju bihil qurab terbebas terbuka semua persoalan wa tuqda bil hawaiju dan dengan nabi tuqda bil hawaij semua kebutuhan akan terpenuhi wa yustasqal ghamamu hujan turun maka ini ada dua perkara kalau yang dimaksud dengan nabi ya, bahwa dengan nabi hujan turun dengan Nabi semua persoalan akan selesai. Dengan Nabi semua kebutuhan akan akan dipenuhi. Kalau Nabi dianggap memenuhi kebutuhan, bisa menyelesaikan perkara, bisa menurunkan hujan, tentu saja ini tidak bisa dipungkiri merupakan kesyirikan yang sangat besar karena semua itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau mengatakan bahwa itu merupakan tawassul kepada Nabi, maka ini merupakan tawassul yang tidak disyariatkan yaitu bertawassul kepada orang yang meninggal. Kenapa demikian? Yang pertama, tawassul kita hendaklah dengan amal soleh. Sebagaimana tiga orang masuk ke dalam gua tidak bisa keluar dan tertutup oleh pintu. Kemudian yang pertama bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Bahwa dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh tersebut. Kemudian terbuka. Kemudian yang kedua, orang kedua bertawassul dengan amal soleh dia tidak jadi menzinai wanita yang disenanginya, ya, kemudian terbuka lagi. Lalu yang ketiga, bertawasul dengan amal soleh seorang majikan yang uh, tertinggal padanya gaji salah seorang karyawannya lalu kembali untuk minta diminta kembali ke gaji tersebut dan ditunjukkan semua apa namanya perkembangan dari gajinya dia tidak ambil dan diberikan kepadanya semuanya. Dan yang ketiga bertawasul yang kedua bertawasul dengan Asmaul Husna. Eh, seperti Nabi Allah mengatakan, Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Maka bertawassullah dengan nama-nama tersebut. berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan ketiga adalah dengan doanya orang beriman. Karena memang kita disunnahkan untuk bertawassul sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambillah wasilah, tawassul. Ya. Maka cukup contoh bagi kita ketika Umar mengalami musim paceklik, dia datang kepada kepada Al Abbas, kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar mengatakan, Allahumma inna kunna idza ajadabna istaqaina bidu'ai nabiyyika fataskina wa innal yawm nas'aluka bi ammi bi nabiyik bi ammi nabiyika faskina thumma qala qum fastaski faqama al-abbas wa da'a rawahu al-bukhari Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengalami musim panas musim paceklik tidak turun hujan Beliau datang kepada Al-Abbas dengan mengatakan, Ya Allah, dulu kami ketika menghadapi musim panas, musim kemarau yang panjang, kami minta hujan dengan apa? Dengan doa nabimu dan engkau memberikan hujan kepada kami. Dulu kami perhatikan di sini inna kunna fi'il madhi ya. Sungguh inna kunna dan takkid inna kunna. Sesungguhnya dulu kami ketika menghadapi musim paceklik, musim kemarau panjang, kami minta hujan dengan apa? Bidu'ai nabiyik fataskina dan engkau memberikan hujan kepada kami. Wa innal yaum ya Allah sekarang ini nas'aluka bi ammi nabiyik faskina maka kami minta kepadamu ya dengan apa? Dengan ammi nabiyik dengan doanya nabimu maka berikan hujan kepada kami. Maka perhatikan di sini bidu'ai nabiyik dengan doa nabimu. Seandainya Nabi sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Beliau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal kepada Nabi ketika beliau meninggal, tentu saja beliau akan mengatakan kembali kepada kuburan Nabi. Namun beliau mengatakan bahwa aku kami dulu minta kepada kepada Nabi agar beliau mendoakan ya, dengan doanya Nabi. Maka di sini salawat ya kadang-kadang ketika dikatakan bahwa itu merupakan perkara yang tidak sesuai dengan syar'i, perkara tersebut termasuk perbuatan bid'ah, orang mengatakan dan membantah, bagaimana orang membaca selawat dikatakan bid'ah, orang membaca Quran dikatakan bid'ah, orang sholat dikatakan bid'ah. Hal ini mirip dengan kejadian di masa uh, kibar tabi'in yaitu Eh, Sa'ib Ibn Musayyib ketika ada orang solat setelah solat subuh bukan solat yang punya sebab tapi solat mutlak. Ya, kalau solat punya sebab tidak ada masalah. Seperti orang yang solat kobok <clears throat> ya tidak ada masalah. Tapi ini solat mutlak, solat setelah solat subuh. Kemudian ditegur oleh Sa'id Musayyib, orang ini mengatakan apakah Allah akan mengadabku dengan sebab solat? Tidak, kata Sa'id Musayyib. Tapi Allah mengadabmu karena menyelisih sunnah. Nah, demikian dengan jawaban-jawaban saudara-saudara kita kaum muslimin ketika disebutkan kepadanya jangan baca ini, ini adalah bid'ah. Masa orang baca selawat dikatakan bid'ah, orang membaca Quran dikatakan bid'ah? Tidak. Namun kita perhatikan bentuknya, waktunya yang dibentuk sendiri dan dibikin sendiri waktunya, dikhususkan sendiri, maka itulah yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Ansari beliau berkata, kami datang kepada Rasulullah ya dan kami berada di majelis Sa'ad bin Ubadah lalu berkata kepadanya Bashir bin Sa'ad bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami membaca salawat kepada Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami membaca salawat kepada engkau? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW diam. Ya. Lalu beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah solawat yang kita ucapkan atau kita membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun solawat-solawat ada solawat naria ada solawat wahidiyah. Pernah saya membaca solawat wahidiyah, di situ menyebut ya Gaus, ya Gaus, ya Gaus. Ini siapa Al Gaus? Tidak ada nama Allah Al Gaus. Maka ini dengan memanggil Al Gaus berarti memanggil sesuatu yang bukan selain Allah, maka ada beberapa kemungkinan ya bisa masuk syirik besar. Kalau memang dia tujuannya memanggil selain Allah dalam pengertian untuk berdoa karena memang tidak ada yang dipanggil. Maka kita berhati-hati dalam masalah ini. Bukan kita mengatakan orang sesat ya ketika dia baca selawat Tidak. Karena Allah mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Sesungguhnya Allah dan rasulnya dan dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, maka baca salawatlah kepada Nabi dan salam yang sempurna. Ya. Kami tidak mengatakan orang baca Quran sesat. Namun kalau membaca Quran dengan cara tertentu, dengan bentuk tertentu, maka ini yang harus kita kaji. Karena apa? Karena di masa sahabat pun berapa kali kita dengarkan asar ini, yaitu asar Abdullah bin Mas'ud. Ketika orang berzikir, Apakah berzikir ini tidak mengharapkan kali kebaikan? Namun kata bin Abdullah bin Mas'ud, kamin muridin lil khair lan yusibah berapa banyak orang menghendaki kebaikan tapi nggak sampai. Kenapa demikian? Karena caranya tidak sesuai. Kalau ikhlas baca Quran, ikhlas. Baca salawat ikhlas, ikhlas. Namun caranya dan amal tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat terpenuhi terse, uh, syarat tersebut yaitu al-ikhlas wal mutabaah, ikhlas dan mutabaah. Semoga kita insya Allah bisa memperbanyak membaca solawat terutama menghadapi bulan Ramadan ini perbaik perbanyaklah eh, kebaikan-kebaikan uh, baca Quran, baca selawat, qiyamul lail, baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini, selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan Hafizahullah taala. Tafadhol. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud berkenaan dengan perkara-perkara yang dapat menghidupkan hati, di antaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kami akan buka eh, line interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa layangkan di 0217073653. Kita angkat uh, penelpon yang pertama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Dengan siapa di mana? Dengan Eko di Rawalumbu. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, um, ini mau tanya ini Ustaz, yang masih mengganjal itu. Uh, sekarang Anda mendapatkan Seseorang mengatakan bahwa kalau bersalawat yang berkaitan dengan ibadah yang terikat dengan eh, apa kayak seperti sholat gitu, memang kan kita mengikuti teks secara redaksional yang diajarkan Nabi. Hmm. Akan tetapi kalau di luar dari itu, um, katanya ada yang mengatakan bahwa menambah kata-kata Sayyidina itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu Seth. Artinya untuk hmm. azim saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana penjelasan sebenarnya Ustaz? Ya. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat uh, pada tulisan-tulisan para ulama juga itu disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Dan ya uh, fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberikan petunjuk kepada kita ya dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad tanpa menyebutkan Sayyidina. Maka memang kalau ketika sholat membaca disebutkan Sayyidina berarti kita menambah sesuatu. Namun kalau di luar, di luar sholat baca itu ya para ulama mengatakan tidak ada masalah Allah alam bisawab. Baik. Kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Dian di Kalimalang. Baik, silahkan. Uh, eh, iya, saya mau bertanya. Kadang orang non muslim itu berkata bahwa Sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari kata Salah Allah Sedangkan salah artinya adalah uh, berdoa atau uh, menyembah Dan Salah Allah Mereka menafsirkan bahwa Salah Allah itu artinya bahwa Allah menyembah Muhammad Allah atau Allah berdoa kepada Muhammad. Mohon dijawab Pak Ustaz. Iya. Ya. Jazakallah khair. Sama-sama. Iya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kita membaca salawat kepada Nabi ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Kalau mereka mengatakan yang sallallahu Allah Allah apa salat kepada Nabi menjawab kepada Nabi ya jelas itu hal yang salah. Sudah saya sampaikan tadi, kalau Allah membaca salawat kepada hambanya, maka itu menunjukkan pujian Allah kepada kepadanya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Aliyah dan juga tadi disebut oleh Muqayyim Al-Jauziyah. Namun kalau antar hamba membaca salawat ya, as as itu maknanya fil lughah ya. Ka, kalau secara istilah ada solat. sebagaimana kita ketahui solat adalah dimulai dengan takbir ya dan diakhiri dengan salam dengan ada banyak doa dan gerakan. Itu secara syar'i ya. Maka kalau apa namanya lihat pada siaknya, lihat pada korinah-korinah yang ada, indikasi-indikasi yang ada. Maknanya kepada apa? Ketika yusalluna ala nabi di sini apakah solat kepada nabi kemudian makna solat di sini adalah solat e, eh, gerakan yang dimulai dengan takbir eh, dengan salam tentu saja tidak. Ya. di Nabi di sini as solah bimakna ad-doa. Nah, kalau as solah yang datangnya dari Allah kepada hambanya, maknanya adalah pujian. Kalau as solah yang datang dari hamba kepada hamba yang lain, itu maknanya lah ad-doa, yaitu uh, mohon diberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Demikian. Salah berarti orang yang mengatakan itu apalagi datang dari orang kafir yang tidak paham ya, tidak paham dia. Demikian. Taib demikian jawabannya dan kita angkat kembali satu penelpon di 0218236543. Silahkan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa bapak di mana? Aku saya dari Cikarang. Taib, silahkan. Hmm. Ini saat Ana mau hmm. konsultasi dengan permasalahan hmm, anak kerja. dan ya. Nah, yang pertama teman ini ini sekarang apa pada beberapa bulan terakhir ini mendapatkan ujian dari Allah yang menurut kasamata emang ujian ini cukup berat gitu bagi kemenangan itu. Hmm. Yang yeah. pertama dia mendapatkan ujian dengan kekurangan materi, juga terbelit sama utang, kemudian yang secara logika itu kemungkinan untuk mulanginya kayaknya sulit gitu saja. Iya. Kemudian teman ini jadi sering uzon sama Allah karena dia merasa di di nggak disayang oleh Allah gitu intinya. Hmm. Anak sendiri juga sebisa anak berusaha untuk ngasih masukan. Cuman memang belakangan ini ujian itu anak sendiri menyaksikan langsung secara bertubi-tubi terus gitu Yeah. Terus ujian itu secara fisik kadang keluarganya sering sakit. Terus mm. secara apa mungkin dari kendaraan dari apa yang ada di rumah juga sering rusak gitu gitu. Jadi uang itu kayaknya sering keluar gitu. Hmm. Terus yeah. setiap bulannya yeah. dia ini harus mengangsur bunga karena dia terjebak eh, pada rentenir. Yeah. Jadi setiap bulan itu dia harus mengangsur sebesar yang cukup besar gitu. Hmm. Jadi belum yeah. belum mengangsur iya. pokoknya. Terus yeah. yang iya, terakhir yeah. ini iya. dia dapat telepon dari rumah hmm. bahwa ibunya itu sakit keras. Hmm. Nah, terus teman ini konsultasi ke anak gimana dengan keadaan hmm. dia yang sekarang yeah, paham, kondisi dia sendiri sulit terus mau ya. membawa ibunya ke sini. Hmm. Iya itu saja Bapak. Mohon ya, ya mohon ini nasihatnya. Baik, iya. jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ujian tidak akan pernah lepas dari kita dan Allah berfirman wala nabluwannakum eh, minal wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wath thamarat wa basyirus sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kami menguji kalian ya dengan rasa takut, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika dia mendapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka Uh, bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian-ujian tersebut dan jangan suudzon kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah juga bersab berfirman dalam hadits kursi, ya, ana inda dhanni abdi bihi, aku berada pada persangkaan hambaku. Maka kalau dia bersangka buruk kepada Allah, keburukan yang akan kita dapatkan. Dan berdoalah, jangan berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi saw alaihi wasallam bahwa uh, yustajabu li ahadikum malam ya'jal wa yaqulu da'autu wa lam yustajab li maka setiap kalian tuh doanya dikabulkan ya sudah kita bahas sebelumnya doanya pasti dikabulkan selama tidak terburu-buru siapa terburu-buru yaitu orang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan justru malah datang ujian yang lain datang ini datang ini jangan sekali-kali apalagi sampai eh, sampai lari kepada rentenir nah ini maka eh, jangan sampai kita ketika menghadapi perkara begitu malah larinya kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Asyaddul bala balaul anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling berat bala ya ujian itu para nabi, kemudian orang berikutnya dan orang berikutnya. Nah, oleh karena itu bersabar ya bersabar dan minta jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini dikatakan tadi ya kondisi terakhir ibunya sakit kemudian dia harus harus memperhatikan itu maka jadikan ini kesempatan yang besar, kesempatan yang kesempatan emas, kesempatan yang baik untuk apa? Untuk bertawassul kepada Allah dengan apa? Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua kepada ibunya. Sebagaimana Uwais bin Amir dia doanya mustajabah, doanya dikabulkan Allah. Kalau tidak percaya sekarang ini tanya, katakan kepadanya, buktikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh dan serius dan jangan kalau tidak terbukti nanti kemudian tambah kufur kepada Allah jangan. Ya. Namun sekarang buktikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Uwais bin Amir dikatakan oleh Nabi doanya mustajabah, doanya dikabulkan. Kalau engkau bertemu dengannya, kalian bertemu dengannya mintakan ampun untuk untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia doanya mustajabah? Karena dia berbuat baik kepada ibunya. Nah, maka jalan keluar adalah sekarang ini dengan keadaan begitu berbuat baiklah kepada ibu yang sakit tersebut, bersabarlah Mohon pertolongan kepada Allah, jangan putus asa. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jalan keluar dari semua persoalan dengan takwa. Jangan ber, jangan lari kepada perbuatan dosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari dari tempat yang tidak diduga. Maka di antara takwa adalah berbuat baik kepada ibunya dan di antara perbuatan maksiat lari kepada rentenir, lari kepada bank, jangan. Itu hindarkan, tutup segera. Ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berlalu. Kemudian bertawassullah kepada Allah, berdoa dengan bertawassul di antaranya berbuat baik kepada ibunya tadi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran Kemudahan-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan yang terakhir jangan putus asa, jangan buruk sangka kepada Allah dan jangan kufur kepada Allah Subhanahu taala. Karena kalau kita buruk sangka, kufur pada Allah, masalah nggak selesai, akidah dan keimanan kita kita jual. Waliyadu billah. Bersabarlah semoga Allah memberikan jalan keluar. Demikian. Taib, demikian jawabannya dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak dan kepada kaum muslimin yang mendapati musibah. Taib, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Berkenaan dengan salawat Ustaz, apakah hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW atau juga diperbolehkan bersalawat kepada nabi-nabi yang lainnya apabila disebutkan namanya di hadapan kita atau tak kali kita membaca Al-Quran? Dan bagaimana juga apabila disebutkan nama sahabat, apakah ada anjuran untuk mengucapkan radhiyallahu anhum? Jazakallah khair ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi salawat boleh diberikan kepada yang lain ya kepada selain Nabi juga boleh misalkan seperti yang keterangan Syekh Muhammad tadi Muhammad bin Salutaimin dalam syarah Riyadus Shalihin beliau katakan boleh asalkan tidak dijadikan sebagai syiar artinya tidak selalu untuk membaca itu adapun kepada Nabi yang lain boleh ya namun yang yang masyhur ketika mendengar nama Nabi yang lain adalah alaihi salam ya alaihi salam ya Demikian. Taip. Kita angkat kembali dari pertanyaan pendengar kita di Cikarang, Pak Triadi. Berkenaan dengan doa yang disyariatkan diantaranya adalah dengan mengucapkan asmaul husna. Hmm. Dan uh, caranya salah atau bagaimanakah tata cara berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah apakah seperti yang uh, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seperti dia mengucapkan ar-razak berkali-kali rezekni kemudian ar-rahim berkali-kali kemudian irhamni apakah demikian caranya atau bagaimanakah contoh Rasulullah berkenan doa atau bertawasul dengan asmaul husna jazakallahu khair iya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha bahwa Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan nama-nama tentu saja nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis beliau yang mulia. Maka kita tidak boleh mengambil nama-nama selain yang ditetapkan oleh Allah dan nabinya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apakah kalau kita dapatkan nama-nama tersebut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, eh, Al-Alim, nah, itu semua adalah nama-nama yang tercantum ya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka gimana caranya disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya beliau mengatakan memberikan nasihat kepada kita agar <clears throat> kita berdoa dengan nama-nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita ya Ya Rahman, Ya Rahman, irhamni. Ya, itu betul. Ya Rahman, Ya Rahman, irhamni. Atau Ya, ya Razak, Ya Razak, ya. <clears throat> Warzikni. Ya. Maka itu betul. Ya. Warzukni fahma. Maka kita sesuaikan nama-nama yang kita sebutkan ya dengan apa yang kita inginkan. Jangan kita minta kepada Allah rezeki tapi dengan meng menggunakan nama ya mutakabbir ya <laughs> ya, muta ya mutakabbir warzukni. Maka ini tidak tidak sesuai sebagaimana uh, keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka kita sesuaikan nama dengan apa yang kita minta. Demikian. Baik. Kita akan kembali dari pesan singkat masih berkenaan dengan Asmaul Husna. Apakah hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala uh, memiliki 99 nama barang siapa yang menghafalnya atau membacanya maka akan diijabahkan. Apakah ini sebatas uh, kita melafalkannya saja Ustaz ataukah ada konsekuensi yang lain? Itu yang pertama dan yang kedua, apakah ada bilangan-bilangan khusus ketika sebagian kaum muslimin me mendawamkan atau meritualkan bacaan-bacaan Asmaul Husna seperti Ar-Rahim, ar razak 100 atau 200 kali setiap malam apakah ini disyariatkan? Ya. Jazakallah khair. Ya, ada hadis yang mengatakan inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Ya. Faman hafadhaha faman hafidhaha dakhala al-jannah wa man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Tirmizi. Ya. Bahwa Allah punya 99 nama, ya Waman ahsaha dakhala jannah. Barang siapa menjaga masuk surga. Maka itu mungkin makna yang dimaksud oleh penanya, bukan barang siapa membacanya dikabu diijabahinya bukan, tapi barang siapa menjaganya akan eh, masuk surga. Menjaga di sini ya, kita menjaga lawazim dari nama-nama Allah, misalkan ya Rahman, ya kita memiliki sifat kasih sayang kepada kepada sesama makhluk juga. Ya, kemudian apa namanya kita beriman bahwa itu nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah yang dimaksud. <clears throat> Kemudian apakah ada e, tuntunan untuk membaca nama-nama Allah tertentu ya pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan muhdats ya perbuatan-perbuatan baru termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ditetapkan oleh syariat maka kita jangan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat <clears throat> sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka perbuatan baru perbuatan binah itu ya eh, akan terjadi pada beberapa perkara di antaranya masalah eh, sifat ya, sifat atau bentuknya. Misalkan ini selawat, tapi bentuknya kayak apa selawat tersebut? Ya. Kemudian yang kedua adalah e, tempat Ya, misalkan dia mengatakan tempat ini penuh dengan karomah, tempat ini penuh dengan keutamaan-keutamaan, padahal tidak disebutkan oleh syariat bahwa itu e, memiliki keutamaan. Seperti misalkan Mekah, Mekah punya keutamaan, sholat di Masjidil Haram punya keutamaan, sholat di masjid Nabawi punya keutamaan, sholat di masjid Aqsa punya keutamaan, maka kita tidak boleh memberikan keutamaan pada tempat yang lain kecuali keutamaan secara umum pada masjid yang lain. Keutamaan khusus tidak boleh. Kemudian bilangan, ya. Barang siapa baca ini akan mendapatkan ini sekian kali, baca ini sekian kali dapat maka ini semua merupakan perbuatan-perbuatan yang muhdas ya, tidak ada ketentuan kecuali ada ketentuan seperti baca subhanallah 33 kali, ya alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali setelah sholat maka itu bilangan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Demikian. Satu pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz saya baru memahami bahwa setiap ibadah yang harus kita laksanakan harus berdalil atau berlandaskan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Berkenaan dengan hal ini, mohon uh, kiranya uh, penjelasan apakah ada tuntunan dari Rasulullah atau para sahabat ketika kita azan untuk melakukan salawat terlebih dahulu dan sebagaimana yang akan kita jelang Ramadan bahwa setiap Eh, selesai tarawih ada salawat juga di waktu-waktu itu. Apakah ini disyariatkan dan ada tuntunan Rasulullah? Karena saya hmm. dapati hmm. dalam buku tapi, tapi tidak disebutkan rujukan dan perawi hadisnya Ustaz. Jazakallah khair. Iya, iya seperti orang mau adzan masih masih baca salawat kayak kayak, kayak orang mau ceramah baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli masih baca salawat. Tidak ada. Tidak ada ya. Memang kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta ya atau fa huwa abtar barang siapa uh, eh, setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari barokah ya. hadisnya dhaif tapi ulama mengamalkan dalam pengertian ya dengan dalil yang lain ya bahwa memulai dengan basmalah akan tetapi ketika ada apakah ada basmalah tidak ada basmalah apa ada baca selawat dulu tidak ada ya setelah surat selawat surat surat terawih apakah ada bacaan-bacaan yang lain seperti apa namanya asalatu sunnah sunnatut tarawih ini jami'atan rahimakumullah maka itu tidak di dicontohkan oleh Nabi. Maka kalau tidak man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang <coughs> barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka itu tertolak. Maka kita jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Am lahum syuraka syara'u ad dini ma lam ya'dzam bihillah. Allah memberikan sindiran kepada kita, kepada kita apakah mereka punya sekutu sekutu yang buat syariat yang tidak diizinkan Allah. Maka ini berat hukumannya. Jangan kita uh, apa namanya mengatakan sok tahu lebih tahu <laughs> dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini sudah sempurna, maka kita jangan tambah-tambahi dan jangan kita kurangi. Al yauma akmal tulakum dinakum wa atmamtu wa atmamtu alaikum nikmati waradi tulakumul Islam adina. Sudah sempurna agama ini. Nabi mengatakan tarok tukum alal mahajatil bayda lailuha hariha la yazu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang semuanya jelas tidak akan menyimpang kecuali binasa sampai malam seperti siangnya karena jelasnya. Maka apa yang dibawa Nabi ting ambillah, apa yang dilarang wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi ambil apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Jangan kita mengada-adakan yang baru. Bagaimana kita mengetahuinya? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada ajaran lain kecuali dengan ngaji kita dengan belajar. Kita jangan mengatakan, apakah kamu tahu kalau Allah menolak amal saya? Ya ini pertanyaan yang yang apa namanya? Pertanyaan yang tidak benar, pertanyaan yang apa namanya? gak berdalil sama sekali. Ya sebab apa? Sebab kita berpatokan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak, ya. Kalau tidak ada contoh sudah tertolak. Jangankan sampai yang panjang seperti itu ya yang pendek pun ya satu huruf pun dibahas oleh para ulama seperti kita bangun dari dari ruku robbana lakal hamdu ada robbana walakal hamdu beda satu huruf itu dibahas apakah itu memang dari nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata dua-duanya benar maka dipakailah dua-duanya robbana lakal hamdu au robbana walakal hamdu beda satu huruf apalagi bedanya satu meter Allahu a'lam Satu pesan singkat kembali kita angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abdullah di Cilangsi. Ustaz saya bertanya kepada kiai atau ustaz di pesantren tentang ritual-ritual yang eh, diselenggarakan oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan memang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga para hmm. sahabatnya. Namun uh, ustaz ini atau kiai ini berdalil bahwa ini adalah apa yang diamalkan para ulama. Bukankah Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Apakah pendalilan ini benar? Jazakallahu khair. Iya, iya. <laughs> ya jelas tidak iya Ah, dalil dalilnya benar ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ahla dzikri ahli Al-Qur'an yang faham makna Al-Qur'an dengan tafsirnya ya bil ma'thur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun kalau dia sudah mengakui ya ritual itu memang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan juga tidak dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh tidak dijalankan oleh para sahabat maka jawabannya buka surat Al-Ahqaf ayat 11 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, seandainya itu baik, baik masa bakuna ilai, maka mereka tidak akan mendahului kami. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, Ibnu Katsir mengatakan, ini orang kafir berkata kepada orang beriman. Ya, karena yang pertama menerima Islam adalah kalangan budak Abu Bakar, eh siapa siapa Bilal bin Rabah maaf Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir maka orang-orang kafir Quraisy, elit kuras er, Quraisy mengatakan seandainya Islam itu baik, gak mungkin budak-budak itu mendahului kami untuk menyambutnya. Maka apa yang disambut oleh sahabat itu pasti baik. Itu mafhum mukhalafahnya. Dan apa kata Ibnu Katsir? Buka tafsir uh, Ibnu Katsir ya, surah Al-Ahqaf ayat 11 tersebut ya, bahwa semua perkataan dan perbuatan yang tidak dilakukan sahabat, maka itu termasuk bid'ah. Ah. Maka jelas ya apa yang katakan e, eh, Bapak Kiai tadi ya memang tidak dilakukan sahabat maka tidak lain kecuali bid'ah. Kemudian e, berat ya hukumannya bagi orang yang sudah faham tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat kemudian dilakukan ritual tersebut. Ulama adalah pewaris Nabi yang menjelaskan apa yang disampaikan Nabi, menyampaikan apa maksud dari ayat ini, apa maksudnya. Nah, itu ulama innama ulama warasatul anbiya ya, bahwa ulama pewaris para nabi mereka tidak mewariskan walam uh, lam yurithu dinaran wala dirhama walakin warasul immah faman akhadahu akhadha bihadin wafir bahwa mereka tidak mewariskan dirham dan uang dan harta tapi mewarisi ilmu barang siapa mengambilnya mengambil warisan itu berarti telah mengambil bagian yang banyak maka ilmu apa ilmu yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi atau Ibnu Qayyim ya maksud ilmu lah waqala Allah waqala Rasul waqala sahabah ya maksud ilmu lah firman Allah sabda Nabi dan perkataan sahabat maka itulah ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanya kepada ahli, dzikir al dzikir adalah Al-Qur'an yaitu para ulama yang mengerti ilmu tentang firman Allah tentang sabda Nabi tentang perkataan sahabat kalau kalian tidak tahu bukan malah mengadang adakan yang baru demikian baik demikian jawabannya dan semoga bisa difahami. Kita angkat satu penelpon di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asih Tangerang. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, eh, mau nanya ini saat Uh, eh, hmm. Kalau kita jual perhiasan emas gitu ya. Iya. Terus itu diambil dua setengah persennya dari hasil itu berzakat gitu Ustaz ya? Oh iya. Itu dikeluarkannya bulan-bulan sekarang atau tunggu Ramadan Ustaz? Iya. itu eh, saja. Iya. Hmm. Ah, ini ada lagi. Mengenai ini Ustaz, kalau kita ya suami istri berjalan bareng gitu Ustaz. Hmm. Itu katanya nggak boleh bergandengan tangan tuh gimana sih Iya. Hmm. Tapi itu saja, Mu. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, adapun zakat al-huli, zakat apa perhiasan ya itu ulama khilaf tapi jelas ada ada dalil hadis Nabi bahwa perhiasan itu ada ada zakatnya ya dan zakatnya ya diambil dua setengah persen tersebut ya setiap tahunnya apakah setelah dijual atau tidak dijual ya kalau perhiasan itu memang ya e, dijual atau tidak itu harus dikeluarkan zakatnya. Demikian apa kemudian kalau memang dia memiliki harta yang berupa emas terdiam adanya selama satu tahun ya yang emas di emas itu kurang lebih e, nisabnya itu 84 gram ya kemudian sel selama satu tahun maka setelah setahun itu dikeluarkan dia kalau dia punya emas yang tersimpan ya selama setahun dan beratnya segitu. Kemudian uh, emas Adapun emas yang dipakai sebagai perhiasan itu khilaf para ulama apakah itu dizakatkan atau tidak. Allah alam bisawab. Adapun masalah suami bergandengan tangan dengan istrinya di tengah umum misalkan ya, ya memang tidak tidak ada dia tidak tidak mendapatkan dalil akan larangan itu karena memang suami istri ya. Namun Allah alam bisawab ya uh, apakah ini menimbulkan nanti orang melihat kemesraan dia yaitu sehingga apa namanya uh, tidak layak ya menampakkan kemesraan di depan umum sehingga menimbulkan sesuatu yang yang membuat orang barangkali menginginkannya itu barangkali sad dan lidariah untuk menghindari itu demikian Allah alam. Baik. Demikian jawabannya Ibu dan kita angkat kembali di 0218236543. Silahkan bersama Ustaz Mahfud Omri berkenaan dengan tazkiyatun nufus sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Wawan Bekasi. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, anda mau tanya tentang kaidah hukum asal ibadah haram. Iya. Sampai ada dalil yang mewajibkannya. Iya itu untuk kayak apa itu untuk muamalah yang bernilai ibadah apa harus menunggu dalil iya penjelasannya Assalamualaikum iya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. memang al aslu fil ibadah al man'u illa ma syuri'ah ya bahwa hukum asal dari ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan Adapun al-aslu fil, as, fil asya al-ibahah, hukum asal dalam segala sesuatu yaitu yang berkenaan dengan muamalah, dengan barang-barang, dengan harta, dengan dunia ini al-ibahah boleh. Ya kebalikan dari ibadah. Maka apakah dalam muamalah yang ada kaitan dengan ibadah itu harus ada dalilnya? Apa contohnya di sini? Ya muamalah dengan kaitan ibadah. Pada hakikatnya ya semua adalah ibadah, muamalah adalah ibadah, tapi ada ibadah mahdoh ada yang ghairu ya guru mahdoh maka ibadah mahdwa ini yang dimaksud dengan al-aslu fil ibadah. Adapun muamalah orang jual beli, apakah makan ini haram atau tidak, maka al-aslu al-ibahah, hukum asalnya boleh. Jual beli hukum asalnya boleh, pernikahan hukum asalnya boleh. Nah, maka eh, apa namanya? Apakah harus ada dalilnya? Maka untuk yang yang yang muamalah ya, kalau ada dalil yang melarang, maka itu yang larang. Maka hukum asalnya adalah boleh. Nah, ketika ada yang sampai ada ada larangan ya sampai ada larangan ya seperti bayul bayul ina baik dengan riba itu adalah larangan pada asalnya boleh sah sah saja jual beli asalkan tidak ada riba asalkan tidak ada mengandung doror goror ya kemudian uh, judi ya dan lain sebagainya ini uh, selama tidak ada larangannya, maka hukum asalnya boleh. Selama apakah makanan ini boleh apa enggak? Ada larangan apa tidak? Oh, tidak ada, maka boleh. Ya. Kalau ibadah, maka tidak boleh orang ibadah sembarangan kecuali ada perintahnya. Demikian. Baik. Kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Umu di Jakarta Timur. Silahkan. Uh, eh, Alhamdulillah sudah lima bulan ini saya mengikuti roja uh, banyak sekali hal-hal yang perlu saya benahi dan banyak ilmu yang saya dapat. Yang saya tanyakan Ustadz, hmm. uh, bagaimana ritual waktu kekahan? Uh, saya mohon penjelasan mulai dari awalnya. Terima kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akikah ya bagaimana Nabi mengatakan bahwa kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi yutbah anhu yauma sabihi wa yuhlaq yusamma wa yuhlaq bahwa setiap anak itu ya, setiap anak itu e, tergadaikan akikah dengan akikahnya maka dia di, di apa namanya Eh, diberi nama disembelihkan untuknya kalau laki-laki dua kambing kalau perempuan satu kalau memang laki-laki nggak mampu satu nggak ada masalah diberi nama dan dipotong rambutnya dicukur rambutnya nah, dari bagaimana mengakikannya, sembelihkan sembelih kalau misalkan mampu untuk dimasak berikan masaknya itu lebih afdol lebih baik sebagaimana penjelasan saya Soleh Fauzan atau kalau emang nggak dikasih dagingnya juga nggak ada masalah ya itu saja ya setelah tujuh hari. Adapun uh, hadis yang mengatakan 21 eh, setelah 21 hari, ulama di situ berbeda pendapat dalam derajatnya ya. Maka di sini uh, seperti itu ya, cara akikah itu ya. Tujuh hari disembelihkan.